Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi واشهد ان محمدا عبده ورسوله عليه الصلاه والسلام تسليما كثيرا مزيدا اما بعد اخواني في الدين اعزني واعزكم الله تعالى جميعا كما ذكر من كاجي كاجن كده من كتاب معالم دعوه اهل السنه سيمبول سيمبول دعوه اهل السنه سبع تلسان ملك الشيخ ابو بكر عبد الرزاق بن صالح بن علي النهمي حفظه الله تعالى Masih pada judul bab yang sama, yakni simbol yang sama pada dua pertemuan malam terakhir. Dakwah ahli sunnah tidak laysat madiyah. Bahwasanya dakwah ahli sunnah bukanlah materialistis. Yang mana sang penulis telah mengajarkan kepada kita tentang kandungan dari judul bab ini atau sunnah ketika merampaikan dakwah kepada umat mereka tidak meminta sepeser pun upah gaji dari dakwaan mereka tersebut yang mana ini mereka ambil dari contoh para nabi dan rasul berdakwah tanpa mengambil upah dan gaji. Mereka mencontoh dari Nabi Muhammad SAW ketika beliau berdakwah tidak mengambil upah dan gaji. Mereka pun mencontoh, nah mereka pun mencontoh dari para salafun soleh ridwanullahi alaihi majma'in yang telah kita baca penukilan ijma dari Syekhul Islam. Sahabat tabi'in tabi'ut tabi'in, tak seorang pun dari mereka yang mengambil upah gaji dari dakwahan mereka. Kita lanjut simbol ini, judul bab ini. Kata beliau, <clears throat> "Wa innahu liman wa innahu laminal masaibi al mar'i ay al ad-din wasilatan lid-dunya wa yatanasalu 'an dinihi min ajli al-matami'id dunyawiyyah nasallallahu al-'afiyah." Nah, beri semua kepada kita di sini. Ya. Sungguh termasuk musibah bagi seseorang beranggap ini adalah musibah. Apa bentuk musibahnya? Yang bagi seseorang ketika dia menjadikan agamanya sebagai penghubung untuk menggapai dunianya dia. Jadi agama atau yang sudah kita kaji berkaitan dengan dakwah, malah dia jadikan sebagai ajang bisnis untuk memperkaya dirinya. Wallahul musta'an. Ini salah penempatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa akharuna ya'tarafu bi dhunubihim khalatu 'amalan salihan wa akharu sayyi'ah." mereka. Ini orang-orang munafik yang dimaksud dalam ayat tersebut. Atau sebagian sahabat yang datang disinggung dalam surat At-Taubah mereka mencampur adukan antara amalan kebaikan dengan amalan kejelekan. Arti dari ucapan beliau ini bahwasanya dakwah adalah sebaik-baik profesi. Yang mana profesi inilah yang digeluti oleh sebaik-baik manusia, para nabi dan rasul. Nanti ketika seseorang masuk dalam lingkaran dakwah, dia berdakwah, dia menyuruh ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia mencontoh sebaik-baik orang, serta profesi dia adalah profesi yang terbaik. Namun ternyata dia merusak profesi itu, dia merusak pekerjaan tersebut dengan amalan kejelekan yakni mencari ganjaran ya wallahul musta'an Bahkan mereka lebih jelek, barakallahu fikum jami'an. Nah, perbuatan seperti ini lebih jelek daripada pelaku maksiat biasa. Pelaku maksiat ini melakukan kemaksiatannya dengan syahwat. Nah, ketika dosa asal muasalnya berasal dari syahwat, orang tersebut menyadari bahwasanya dia salah. Dia salah kemudian dia melakukan kesalahan tersebut hanya karena ingin memenuhi syahwatnya dia. Namun perbuatan seperti ini biasanya bersumber dari syubhat, dia meyakini itu betul. dan itu adalah jalan yang salah. Dan ini lebih parah. Apalagi tampil dalam bentuk Nam dai yang mana orang percaya kepada dia bahwasanya dia adalah orang baik. Dia yang mengajak orang untuk kepada kebaikan. Ternyata dia adalah yang lebih jelek daripada pelaku kemaksiatan. Kata mengatasnamakan agama, seandainya diminta atas nama dunia masih masih lebih ringan. Namun ini mengatasnamakan agama. Makanya julukan yang tepat bagi mereka dari Syekh Mukbil rahmatullahi alaih beliau mengatakan bahasanya orang-orang seperti ini pantas untuk dijuluki dengan al-bahaim tahtal amai. Nah, demikian julukan yang tepat. Ya, hewan ternak dibawa sorban. Hewan ternak tapi menggunakan sorban. Artinya tampilan mereka tampilan agamis, sorban, subhanallah, jenggotan, jubahan. Tapi ternyata perbuatan mereka perbuatan hewan ternak karena memakan harta umat atas nama dakwah atau agama dan ini tercela. Wa yatanazalu an dini. Akhirnya mereka pun menggadaikan agama mereka dan ini kita dapati kebanyakan mereka demikian. Kalau mereka sudah mengharap upah pemberian dari umat Nah, hal ini juga yang membuat mereka itu untuk tidak menyampaikan al-haq dengan semestinya. Karena yang dia harap adalah pemberian manusia. Artinya kalau dia menegur orang tersebut, orang tersebut salah, kemudian nah dia ingin menegur akan terbetik dalam pikiran dia kalau begitu sumber rezekiku akan terputus karena bisa jadi orang yang ditegur tersebut dia kecewa. Nah, dia minder, akhirnya dia tidak datang, akhirnya tidak mendapatkan pemberian berikutnya dan ini kita dapati demikian. Banyak sekali buktinya. Makanya Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih menyebutkan dalam kitab beliau Majmu' Syarah Muhaddab dalam mukaddimah beliau membawakan sebagian fusul bab-bab tentang nah hal-hal yang berkaitan dengan menuntut ilmu mulai dari muallim, guru atau muta'allim orang yang belajar. disebutkan juga di antara adab-adab yang hendaknya ditempuh oleh muallim, orang yang mengajar, bahwasanya tidak sembarangan menerima pemberian. Tidak sembarangan menerima pemberian meskipun itu dalam bentuk hadiah. Beliau bawakan dari tiga pihak yang hendaknya berhati-hati. Meskipun hukum asalnya menerima hadiah adalah hukum asalnya boleh, namun dilihat dulu bahwasanya siapa yang memberikan hadiah tersebut. Beliau mengatakan hendaknya tiga pihak ini hendaknya memperhatikan tentang siapa dari mana engkau menerima pemberian tersebut meskipun dalam bentuk hadiah. Pertama adalah dai yang mengajarkan agama. Kemudian adalah mufti yang mengeluarkan fatwa untuk umat. Kemudian yang ketiga adalah hakim yang melerai, yang melakukan persidangan antara dua orang yang bertikai. Beliau mengatakan bahwasanya tiga pihak ini hendaknya memperhatikan bahwasanya tidak setiap pemberian orang mereka terima, diseleksi. Ya meskipun hukum asalnya menerima pemberian secara cuma-cuma, hadiah. Nah, hukum asalnya belum menerima, namun bagi tiga pihak ini hendaknya lebih berhati-hati. Karena kenapa? Karena kalau menerima akan membuat hati orang yang menerima tersebut dari tiga pihak ini, guru, hakim, dan juga mufti, memiliki kecondongan kepada orang yang memberikan tersebut. Kita berikan contoh misalnya. Nah, Imam Imam Nawawi menyebutkan demikian, Agar ceritanya. Bahwa ketika ada hakim yang diberikan meskipun bentuknya adalah cuma-cuma. Bentuknya cuma-cuma. Hadiah. Karena secara tabiat manusia dia akan menyenangi, dia akan menyukai orang yang memberikan dia berbuat baik kepada dia. Ini tabiat manusia demikian. Tep, kemudian ketika orang yang berbuat baik tadi kepada dia memberikan dia sesuatu berupa hadiah, ternyata enam tersandung kasus hukum. Akhirnya dia memiliki enam lawan naik ke pengadilan. Berat orang ini untuk mengatakan si fulan itu salah karena dia sudah berbuat baik. Nah, berat untuk si hakim tersebut mengatakan salah karena tabiat manusia barakallahu fikum jami'an adalah akan membalas budi orang yang berbuat baik kepada dia. Seandainya pun salah. Demikian juga mufti sama halnya ketika orang yang sering memberikan dia sesuatu meskipun dalam bentuk hadiah datang meminta meminta fatwa Kemudian fatwa yang akan diberikan adalah jawaban dari pertanyaan orang minta fatwa tersebut eh, al-mustafti. Mungkin konsekuensinya berat, akan membuat orang tersebut mungkin dia akan nah tidak tidak sanggup untuk mengamalkan fatwa tersebut. Akhirnya dia menjawab dan meringankan. Dia menggadaikan agamanya karena dia tidak menceritakan tentang al-haq yang dia bela, malah justru dia menyampaikan yang memudahkan dan itu menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala dan ini kadang terjadi. Demikian juga muallim. Nah, Demikian juga guru. Dan kita jumpai demikian banyak sekali kasusnya. Bahwa ketika enam <clears throat> murid tersebut mungkin di suatu pondok atau suatu pesantren kemudian muridnya membayar. Murid tersebut melakukan kesalahan yang besar, kesalahan yang besar, menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan boleh kita golongkan adalah dosa besar. Tapi enggan si guru tersebut untuk mengusir murid yang melakukan kesalahan tersebut dari pondoknya. Karena kenapa? Dia mengatakan bahwasanya sumber rezekiku akan hilang. 350 per bulan akan hilang. Akhirnya dia mempertahankan. Dia mempertahankan murid yang telah membayar tersebut. Nah, meskipun melakukan dosa yang besar. Makanya boleh dikatakan, nah, boleh dikatakan di sini bahwasanya terkadang orang yang seperti ini, ini adalah musibah. Terkadang dia sampai menggadaikan. Nah, menggadaikan agamanya. Dikarenakan itu tadi, spesial daripada duniawi yang Allah musta'an. Intinya, ketika menerima bayaran-bayaran tersebut, konsekuensi paling pahitnya adalah enam dai mufti ataupun hakim mulut dia akan tersumbat untuk menyampaikan al-haq yang dia ketahui itu adalah al-haq. Mulut dia pun akan tersumbat untuk menerangkan kebatilan yang mana itu adalah kebatilan. Beliau tutup dengan nas'alullahal al-afiyah. Kita minta kepada Allah keselamatan akhirat patut untuk berdoa kepada Allah hal semacam ini. Karena terkadang hal seperti ini nam terjadi dengan dengan ikhwan al-kiram jalur yang tidak disangka-sangka bisa terjadi kepada siapapun. Kata beliau berikutnya, waqad ذكر waqad ذكر Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi اقتداء الصراط Mustaqim fi mukhalafati ashabil jahim. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah rahimahullah. Beliau pernah menyebutkan dalam kitab beliau Iqtidus Siratul Mustaqim. Judul kitab demikian. Wa huwa yubayyinu makna kaulihi ta'ala. Yang mana beliau senang, tengah menerangkan tentang ucapan Allah yang maha tinggi. Beliau bawakan ayat. dari beliau menerangkan tentang makna dari ayat tersebut. Ayat dari surat At-Taubah. Yang mana kata Allah, Kalladina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa aktsara amwalan wa aulada. Fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum kama istamta'a alladina min qablikum bi khalaqihim wa khuttum kalladhi khadu. Ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Wa ulaika humul khasirun. Dalam ayat ini Allah Tabaraka wa taala menceritakan atau dalam bentuk perbandingan bahwasanya orang atau enam kalangan sahabat kaum muslimin di zaman tersebut melakukan amalan yang juga dilakukan amalan tersebut oleh umat terdahulu. Sebagaimana orang-orang sebelum kalian, dahulunya mereka adalah orang yang lebih kuat, yang paling kuat, serta paling banyak harta dan juga anak keturunannya. Ini keadaan orang dahulu. Nah, postur tubuhnya lebih besar, fisiknya pun lebih kuat. Umat terdahulu Cara mereka membuat rumah adalah dengan gunung batu mereka memahat, menggali. Pendidikan tentang mereka memiliki fisik dan kekuatan yang lebih daripada umat akhir zaman. Lanjut Allah tabaraka wa taala, "Fastamtatum bi khalaqihim fastamtatum bi khalaqikum." Eh, mereka bersenang-senang Ya dengan kenikmatan duniawi sebagaimana juga kalian bersenang-senang dengan kenikmatan duniawi. Ya, kalian mengambil jatah kalian dari perkara duniawi, ya, sebagaimana mereka juga mengambil jatah mereka dari perkara duniawi, ya. kesenangan. Kamastamta'al ladina min qablikum bi khalaqihim wa khuttum kalladhi khadu. Sebagaimana juga orang-orang sebelum kalian mengambil jatah mereka dari kesenangan duniawiya serta kalian pun eh, memperbincangkan perkara-perkara yang nah tidak penting melodoror bagi agama sebagaimana mereka juga memperbincangkan hal yang sama apa balasan bagi mereka dari Allah Taala? taala ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Mereka itulah orang-orang yang terhapus amalan mereka di dunia serta di akhirat. Ulaika humul khasirun. Mereka adalah orang-orang yang merugi. Allah tutup. Menerangkan tentang ganjaran bagi orang semacam ini adalah enam amalan mereka terhapus. Amalan kebaikan mereka terhapus. Serta di kehidupan akhirat diponis bahwa mereka adalah orang-orang merugi. Beliau akan terangkan kepada kita yang ingin beliau terangkan kepada kita bahwasanya enam orang yang mengambil ikhwanul kiram mengambil upah ganjaran dari hasil dakwah dia juga termasuk orang-orang yang merugi dari sisi mana akan datang keterangannya karena sebenarnya ini adalah amalan kebaikan dakwah salah satu amalan yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik ucapan yang disampaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin." Wa man ahsanu qawlan? Siapakah yang lebih baik lagi ucapannya lebih daripada eh, mimman da'a ila Allah, eh, lebih daripada orang-orang yang menyuruh ke jalan Allah Subhanahu wa taala wa amila salihan serta dia beramal soleh berdakwah sekaligus mengamalkan apa yang dia dakwakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebaik-baik ucapan. Ini adalah sebaik-baik profesi. Ini adalah sebaik-baik pekerjaan karena inilah profesi dan pekerjaan para nabi dan rasul. Sebaik-baik umat, sebaik-baik umat manusia. Namun ternyata dari profesi tersebut kalau salah jalan, ini dia, kalau salah jalan, salah penempatan, bengkok maksud tujuan dan niat malah justru lebih jelek. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menerangkan tentang ayat di atas. Qala fi safha kada wa kada. 120 ila 188 disebutkan di 6 cetakan ini. Wa jama'a subhanahu bainal istimta'i bil khalaqi wa bainal khawd. Allah Subhanahu wa taala menggabungkan eh, perbuatan orang terdahulu dan juga orang sekarang yang dimaksud dalam ayat tersebut antara mengambil perkara duniawiyah ya bersenang-senang dengan kesenangan duniawiyah serta berdalam-dalam dalam ucapan yang batil al khaut lianna fasad ad-din imma ay yaqa bil i'tiqadil batil wa taqallumi bihi aw yaqa fil amali bi khilaf aw yaqa fil amal bi khilaf al-i'tiqadil haqq wal awwal huwa al bid'ah wa nahwiha wa thani huwa fisqul a'mali wa nahwiha masih ucapan syukur Islam Ibnu Taimiyah. dan sekarang tentang ayat di atas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara mengambil kesenangan duniawiya, yang bagian daripada perkara duniawiya serta berdalam-dalam memperbincang perkara yang tidak penting, perkara yang tidak ada gunanya. Dikarenakan kerusakan agama itu bersumber dari beberapa hal. Pertama, bisa jadi itu bersumber dari keyakinan yang batil atau berbicara tentang keyakinan yang batil tersebut. Ini kerusakan dari sisi agama. Nah, akidahnya rusak. Amalannya pun juga rusak. Atau dia beramal dengan amalan yang salah, yang keliru. Itikotnya bagus, tapi amalannya salah. Ibaratnya dengan dengan bahasa yang sederhana bahwasanya naam amalan tersebut terdiri dari dua unsur. Sebelum sesuatu tersebut, sesuatu, sebelum amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah niat. Hendaknya ikhlas di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah praktek eh, amalan tersebut. Ya, ini mutabaah. Kalau ikhlas iya tidak mutaba'ah, amalan tersebut tidak diterima. Demikian juga, kalau mutaba'ah namun tidak ikhlas, Nah, demikian juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas namun tidak mencocoki, eh tidak sesuai dengan kehendak Allah yang dicontoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan tersebut juga tidak diterima. Itu juga termasuk bagian daripada kerusakan agama. Bikhilafi i'tiqadil haq, berbeda dengan akidah yang tepat. Beliau terangkan lagi di sini bahwa al-awwal huwa al-bid'ah wa nahwiha, wa tsani huwa fisqul amali wa nahwiha. Yang pertama adalah kebidaahan atau yang semisalnya. Yang kedua adalah kefasikan. Ikhlas tapi tidak mutaba'ah, bid'ah. Nah, mutaba'ah tapi tidak ikhlas, kefasikan. Bisa paham sampai di sini yang boleh maksudkan? Nah, ikhlas tapi tidak mutaba, artinya dia tidak mencontoh Rasulullah SAW. Kalau begitu dicontoh apa? Dia melakukan perbuatan-perbuatan yang baru. Inilah praktik kebid'ahan. Kebalikannya, dia mutaba, dia mencontoh Rasulullah SAW, tapi tidak ikhlas. Ini namanya kefasikan. Beringin kaitkan dengan dengan gambaran tentang potret seorang dai yang berdakwah namun tidak nah menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala dari sisi mengambil upah ganjaran duniawiyah Wal awal diterangkan lagi secara terperinci. Min jihati syubhani wa, min jihati syubhat wa tsani min jihati syahwat. Yang pertama adalah dari syubhat. Eh, kesamaran. Ini rusak akidah, akidahnya rusak. Dia menganggap boleh perkara yang tidak boleh. Dia menganggap tidak boleh perkara yang boleh. tsani min jihati syahwat. Dia tahu salah. Yang kedua adalah dari sisi syahwat. Dia tahu salah tapi dia menuruti keinginan hawa nafsunya, syahwatnya. Dan ini perbedaan yang mendasar dari perbuatan dua pihak yang sama-sama melakukan kesalahan. Adam alaihissalam. Nah, melakukan kesalahan, dosa. Di ini Allah Subhanahu wa taala dosa. Memakan buah yang terlarang untuk disentuh. Kemudian iblis alaihi laknatullah juga melakukan kesalahan. Yang diperintahkan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala namun dia enggan untuk sujud. Jadi Nabi Adam melakukan kesalahan, Iblis juga melakukan kesalahan, sama-sama diusir dari langit, sama-sama dikeluarkan dari surga. Namun perbedaan mendasar dari dua kesalahan tersebut dari sisi sini, dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam adalah sumbernya syahwat. Syahwat. Nah, hawa nafsu atau nah, syubhat, eh, nah, eh, syahwat. Sedangkan dosa yang dilakukan oleh iblis alaihi la'anatullah adalah syubhat. Syubhat yang membuat tersebut meyakini perbuatan tersebut betul. Dia meyakini itu betul, ternyata salah. Berbeda dengan perbuatan yang ditempuh oleh Nabi Adam, dia meyakini itu salah. Nah, namun menuruti hawa nafsunya, ini letak perbedaannya. Makanya dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam adalah enam dosa syahwat dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengakui dosa tersebut dan diberikan taufik untuk bertobat. Sedangkan dosa yang ditempuh oleh iblis alaihi lanatullah dia tidak mengakui dosanya, bahkan dia menganggap itu adalah benar. Nah, makanya tidak diberikan taufik untuk bertobat. Tidak diberikan taufik untuk bertobat. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan enam fonis bagi Nabi Adam adalah asi bermaksiat. Sedangkan iblis alaihi laknatullah fasik. Karena dosa maksiat adalah membendung larangan, mendobrak larangan dosa kefasikan adalah melanggar perintah dan dua-duanya beda. Nah, Membendung atau enam Uh, <clears throat> melanggar perintah dosanya lebih berat daripada melanggar larangan. Dosa melanggar perintah lebih berat daripada melanggar larangan. Karena dosa syahwat yang bersumber dari melanggar perintah adalah berasal dari kesombongan, angkuh. Illa iblisa aba wastakbar wa kana minal kafirin. Allah mengkonis bahwasanya iblis adalah kafir karena dosa yang diperbuat adalah bersumber dari kesombongan. Walihada kana salafu yaqulun ihdaru minan nasi sinfain. Sahibu hawa qad fatanahu hawa Wasahibu sahibu dunyahu hu dunya. Oleh karena itu para saraf mereka pernah mengatakan, waspadalah kalian dari dua jenis manusia. Waspada. Dari dua jenis manusia. Yang pertama adalah pengekor hawa nafsu. Hawa nafsunya lah yang memfitnah dia. Yang kedua adalah pecinta dunia. Gila dunia. Cinta kepada dunia itulah yang membuat buta dia. Nah, namun yang pertama adalah sahibu hawa ini berasal dari syubhat. Berasal dari syubhat. Sedangkan yang kedua, dunia berasal dari syahwat. Wa kanu yaqulun dan terkadang juga mereka mengatakan, ya di para salaf, "Idharu fitnatal alimil fajiri wal abidal jahil." Fa inna fitnatahuma fitnatan, fa inna fitnatahuma fitnatun likulli maftun. Beliau katakan lagi di sini bahwasanya waspadalah kalian dari fitnah orang alim namun durjana serta ahli ibadah namun dia jahil. Ya maksud dari orang alim, tapi dia durjana, dia punya ilmu namun dia sendiri melanggar ilmunya. Dia punya ilmu. Namun entah dia tidak mengamalkan ilmunya atau dia tidak menyampaikan ilmunya kepada orang lain. Nah, ya orang menilai bahwasanya dia adalah baik. Jangan ilmu yang ada pada diri dia, Ternyata dia fajir karena tidak mengamalkan ilmunya. Dan ini cerminan tentang orang-orang Yahudi. Nah, mereka diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala namun tidak mengamalkan ilmunya akan datang nanti. Bahwasanya mereka dijuluki oleh Allah Tabaraka wa taala dengan dimurkai, dilaknat, al-maghdubu alaihim. Sedangkan ahli ibadah namun jahil, eh, artinya mereka beribadah, rajin ibadah, namun dengan kejahilan, dengan kebodohan. Dan ini adalah cerminan tentang orang-orang Nasoro ibadah tapi tidak punya ilmu. Dan dua ini adalah fitnah. Kedua orang ini adalah fitnah. Karena mereka tampil dalam bentuk kebaikan. Yang satunya punya ilmu, yang satunya ahli ibadah. Namun yang punya ilmu tidak mengamalkan ilmunya. Yang kedua adalah beribadah, ahli ibadah. Akhirnya artinya orang bisa mencontoh dia karena dia rajin ibadah. Orang mencontoh ibadahnya. Ternyata ibadahnya tidak berlandaskan ilmu. Dua-dua ini adalah fitnahnya luar biasa besarnya. Yang satunya punya ilmu artinya pandai berbicara, tapi tidak mengamalkan ilmunya, bahaya. Yang kedua adalah eh, ahli ibadah, eh, orang mencontoh ibadahnya dia namun ternyata ibadahnya dibangun di atas kejahilan, di atas nah, bukan berlandaskan ilmu. Kata beliau di sini, fahada yushbihul maghdubi alaihim. Fahada yushbihul maghduba maghduba alaihim. Walladina ya'maluna al-haqqa wa la yattabi'unahu wa hadha ad-dallin alladina ya-, ya'maluna bighairi ilmin Orang jadi yang pertama kata beliau bahwasanya orang punya ilmu tapi dia fajir ya eh, entah dengan tidak mengamalkan ilmunya atau tidak menyampaikan ilmunya kepada orang lain mereka menyerupai orang-orang Yahudi yang dimurkai dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena punya ilmu tapi tidak mengamalkan. Kemudian jenis yang kedua, ahli ibadah tapi jahil. Mereka menyerupai orang-orang yang sesat, abolin. Yang mana mereka beramal namun tanpa ilmu. Dan dua-duanya adalah fitnah nah, sebenarnya Syekhul Islam juga membawakan dalam dalam Iqtidus Siratul Mustaqim ucapan dari Syekh nah, dari Imam Sufyan Al-Thawri Kata beliau dalam yang dibawakan oleh Syekhul Islam dalam Iqtidus Siratul Mustaqim fa inkana <clears throat> atau nah in inkana kana fasada min ulama'ina fa syabahun bil yahud Wa in fasada min ubbadina fa fihi syabahun bin nasara. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Apabila ya, ulama kita, ulama Islam menurut beliau rusak dari kalangan ulamanya, ulama yang rusak. Ulama artinya mereka punya ilmu, namun mereka tidak mengamalkan ilmu mereka tersebut. Eh, ulama tersebut memiliki penyerupaan dengan kaum Yahudi. Karena punya ilmu tapi tidak mengamalkan. Dan apabila rusak di ulama enam, di ahli ibadah kita di agama Islam. Ada ahli ibadah di kalangan agama Islam. Namun mereka beramal dengan kejahilan. Maka terdapat penyerupaan dengan orang-orang Nasoro. Dan keduanya adalah orang-orang yang sangat berbahaya. Karena tampil dalam bentuk religi, agama. Menjadi sudut Nah, jadi tempat tertujunya pandangan umat manusia. Yang ini punya ulama pandai berbicara yang bisa menipu umat. Yang ini ahli ibadah orang bisa mencontoh dia. Padahal nah, berbi nah yang satunya berbicara, <clears throat> yang satunya beribadah. Kedua-duanya adalah fitnah. Kata beliau berikutnya lagi, wa wasafa ba'dhum Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Faqala anid dunya ma kana asbarah wa bil madina ma kana ashbaha. Wa wasafa ba'dhum Ahmada. Ya, berarti ba'dhum sebagai fa'il. Ahmad yang disifati. Maf'ul bi. Ani dunya kana asbara. Wa fil madini kana asbaha. Atathu dunya nafaha Ya. Atathud atathul bid'ah nafaha wa dunya abaha Sebagian mereka mensifati tentang Ahmad bin Hanbal semoga Allah merahmatinya. Kalau tidak salah datang dari Imam Syafi'i ucapan ini memuji Imam Ahmad. Bahwasanya Imam Ahmad adalah anid dunya makana asbaro. Eh, tertam, ter, terhadap perihnya kehidupan dunia betapa sabarnya dia. Wabil madini makan asbaha. Dan terhadap orang-orang dahulu yang di kalangan saraf berapa nah betapa menyerupainya dia. Artinya Imam Ahmad rahimahullah taala mencontoh orang terdahulu dari kalangan pendahulunya kalangan sahabat radhiyallahu alaihi jami'in Atatul bid'ah fanafaha datang kepada dia bid'ah namun dia menepisnya dan datang kepada dia dunia dan dia enggan. Inilah gambaran tentang Imam Ahmad. Bid'ah datang kepada beliau, beliau menepiskannya, menolaknya, tidak menerimanya. Datang juga kepada beliau dunia, beliau enggan untuk mengambilnya. Nah, enggan untuk mengambilnya. Datang juga ucapan yang indah dari Muawiyah bin Abi Sufyan, seorang khalifah. Nam, dia memuji Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dia memuji Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian dia mencela diri dia sendiri dan orang-orang yang serupa dengan dia. Dia mengatakan bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dia tidak mau kepada dunia, dunia tidak mau kepada dia. Ini Abu Bakar. Dunia tidak mau kepada Abu Bakar. Abu Bakar pun tidak mau kepada dunia. Kemudian digambarkan tentang Umar bahwasanya dunia mau kepada dia, sedangkan dia tidak mau kepada dunia. Ini Umar. Eh, datang dunia kepada dia karena di zaman dia terjadi futuhat, pembukaan kota di timur dan di barat. Ini agama Islam mulai melebar sayapnya ke arah timur, ke arah barat, Kemudian datang harta rampasan perang, pajak dari enam orang-orang non-muslim. Artinya apa? Dunia di zaman Umar bin Khattab lebih dibuka. Diperlebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia mau kepada Umar, namun Umar tidak mau kepada dunia. Kita ulangi. Kata Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu bahwasanya gambaran akan Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu, dunia tidak mau kepada dia, dia pun tidak mau kepada dunia. Abu Bakar Siddiq. Sedangkan Umar adalah dunia mau kepada dia, sedangkan dia tidak mau kepada dunia. Dia enggan, dia menolak dunia. Namun kita kata Muawiyah bin, bin, bin Abi Sofyan, dunia tidak mau kepada kita sedangkan kita terus mengejar dunia. Ini dia gambarkan tentang diri dia serta orang yang sama dengan Nabi ya wallahu Masih ucapan Syekhul Islam kita akan baca sampai selesai. Waqad wasafallahu a'immatal muttaqin. Dan Allah mensifati tentang para imam yang bertakwa. Artinya mereka punya ciri-ciri tertentu, karakteristik tertentu yang mereka dikenal dengannya. Serta mereka juga dipuji oleh Allah dengan amalan tersebut. Ada dua. Ada dua amalan yang dengan amalan tersebut mereka diangkat menjadi predikat pemimpin yang bertakwa. Dalam surat As-Sajdah kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin. Siapa mereka yang dimaksud tersebut? Yang Allah angkat mereka menjadi para pemimpin Ketika yahdu Nabi amrina masuk sobaru. Mereka mencari petunjuk dengan perintah kami ketika mereka bersabar. Bersabar akan ujian. Selain mereka bersabar, wakanu bi ayatina yukinun. Demikian juga mereka yakni terhadap ayat-ayat kami, tanda-tanda kebesaran kami mereka yakin. Mereka yakin. Jadi ada dua amalan yang membuat seseorang itu tinggi derajatnya, bahkan dia menjadi dijadikan oleh Allah pemimpin bagi umat yang lainnya. Apa itu? Sabar dan juga yakin. Makanya ucapan yang sama dari Syekhul Islam juga pada kitab yang berbeda kata beliau, "Bisabri wal yakin tunalu imamatu fiddin. din." Bisabri wal yakin. Eh dengan dua amalan ini, kesabaran serta keyakinan tunalu imamatu fiddin akan tergapai kepemimpinan di dalam agama. Jadi orang menjadi pemimpin ini syarat mutlaknya. Dia harus bersabar dulu. Terhadap apa? Bi amrina kata Allah Subhanahu wa taala. Sabar dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yakin dengan janji dari Allah Subhanahu wa taala dengan dua perkara tersebut, nah tergapai kepemimpinan dalam agama. Masuk ucapan Syekhul Islam terakhir kata beliau di sini, "Fa sobri tutraku syahwat wa bil yaqini tudfa'u syubhat dengan kesabaran bisa menangkal syahwat serta dengan keyakinan bisa menolak syubhat. Intinya dosa bersumber pada dua perkara ini, syahwat dan syubhat. Nah, syahwat mengekor di bawah hawa nafsu, syubhat berjalan di belakang kesombongan diri. Nah, Nabi Adam alaihissalam dosa yang boleh perbuat adalah bersumber dari syahwat. Syahwat boleh tahu itu salah, namun ditempuh Makanya diberikan oleh Allah taufik untuk mengakui kesalahan, kemudian diberikan taufik juga untuk bertobat. Kata Nabi Adam alaihissalam, Robbana dolamna anfusana wa ilam taqfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Dia mengakui kesalahannya. Wahai Rob kami, kami telah mendolimi diri kami. Eh, kami di sini adalah Nabi Adam dan istrinya Hawa alaihi masalah. Apabila engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Sedangkan dosa yang bersumber dari naam iblis alaihi laknatullah adalah dosa yang bersumber dari syubhat. Meyakini itu betul padahal itu adalah salah. Maka ketika ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, "Nam, kenapa engkau tidak sujud?" malah dia membanggakan dirinya dengan ucapan dia bahwasanya khalaqtani min narin wa khalaqtahu min minti. Engkau menciptakan dia dari tanah, sedangkan engkau menciptakan aku dari unsur api. Eh, menurut dia unsur api lebih mulia daripada unsur tanah. Bukannya mengakui kesalahan, malah membela diri di atas kesalahannya dia. Makanya tidak diberikan Naam barakallahu fikum jami'an taufik untuk bertobat. Jadi waspada. Waspada terlebih lagi adalah dosa syubhat. Salah mengaku benar. Nah, sedangkan dosa atau enam dari berdasar dari syubhat. Syubhat adalah enam orang yang melakukan dosa syubhat berarti dia mewarisi hal tersebut dari iblis alaihi lanatullah sedangkan orang yang nah melakukan dosa syahwat siapapun punya dosa namun ketika bersama dari dosa dosa syahwat nah dia mencontoh iblis alaihi lanatullah dan lebih ringan dosanya lebih mudah untuk bertobat padanya terakhir kata beliau dalam judul bab ini kata Syekh Abu Bakar Abdul Razak An-Nahmi hafizahullah wa qala Sufyan ats dan berkata Imam Sufyan ats Al-malu daun Al-malu da'u hadihil ummah. Wal 'alimu tabibu hadihil ummah. Fa'idha jarral alimu da'a ila nafsihi fama yubri'un nasa. Subhanallah, ini ungkapannya begitu indah. Harta adalah penyakit bagi umat ini. Harta adalah penyakit. Namun begitu banyak orang yang mau mencari penyakit. Ya diambil dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis Iyad bin Himar kata beliau Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat memiliki ujian dan ujian bagi umat ini adalah harta. Ini penegasan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari hadis tersebut Imam Sofyan ats mengatakan bahwasanya harta adalah penyakit bagi umat ini Sedangkan seorang alim, eh, ulama dari umat ini, ibaratnya adalah dokter, dokternya umat. Dokternya umat. Apabila seorang alim apabila seorang alim tersebut meneguk penyakit penyakit ini bagi dirinya, artinya ketika seorang ulama kemudian terlihat dari diri dia kecintaan kepada harta, rakus kepada harta, merampas hartanya umat atas nama nam dakwah. Artinya apa? Si si alim itu sendiri sakit karena dia mencari mencari penyakit cinta kepada dunia. Mengatasnamakan agama. Terakhir kata beliau bahwa saya memberikan pertanyaan, pertanyaan ingkari. Fama yubri'un nasa kalau begitu siapa yang akan mengobati umat? Nah, harta kita ulangi. Harta adalah penyakit bagi umat ini. Sebenarnya sedangkan orang alim dalam umat ini adalah ibaratnya seperti tabib, eh, dokternya umat. Kalau si alimnya sudah sakit dengan cara dia rakus terhadap harta, siapa yang mau menyembuhkan umat? Tidak ada. Dokternya sendiri sakit, alimnya sendiri sakit, wallahu musta'an. Nah, ini gambaran para kalafikum dan jami'an tentang bab yang beliau bawakan kepada kita dengan begitu pentingnya bahwasanya dakwah ahlu sunnah diantara ciri-cirinya adalah bukan materialistis bukan mengajak orang untuk menjadi kaya, bukan juga dengan bentuk dia nah berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala kemudian mengharap ganjaran, gaji, upah duniawiya itu semuanya jauh dari enam ahlu sunnah wal jamaah.